بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه العاقل اللبيب الذي يميز بين خير الخيرين فيعمل أفضلهما ويميز بين شر الشرين فيرتكب أهوانهما إذا ضاق عليه الأمر كما في المقال عن سيدنا عمرو بن العاص والي غشوم خير من فتنة تدوم لأن ذلك أهوان الشرين وأما من يميز بين الخير والشر فكثير Hmm. Al-agil al-labib. Orang yang berakal yang cerdas. Jenius ini. Orang dikatakan cerdas, jenius itu Al-ladhi yumayiz, yaitu yang bisa membedakan baina khairayil khairain antara yang terbaik daripada dua pilihan yang baik. Mana yang terbaik? daripada dua pilihan. Itu akil, labib, itu orang cerdas. Faya'mal maka dia memilih mengamalkan afdolahuma, paling afdolnya khairan. Dua pilihan yang baik dari itu. Wiyumayyiz dan dia tadi itu bisa membedakan baina syarri syarrain antara yang terjelek daripada dua perkara yang jelek. Mana yang terjelek? Fayar takib maka dia melakukan nauma yang paling rendah di antara keduanya. Ida dogo alil amar kalau sudah kepepet baginya. Ya. Jadi orang yang berakal itu bukan berarti yang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang jelek. Wah, kayak begitu. Banyak kalau begitu, itu bukan orang yang cerdas. Orang biasa. Lah kalau tidak ngerti, goblok. Lah kalau orang yang cerdas, ah, pilihan yang di antara yang baik yang paling bagus mana? Itu yang dipilih. Gampangnya begini. Baca kitab mana yang paling bagus ya? Semua kitab bagus. Oh, kitab ini. Itu Al-Aqilul Labib. Baca mana? Kitab atau kumik ya? kitab. Iya, wah, <laughs> model gitu. Nah, kalau udah ngerti, ya bodoh. Orang yang cerdas itu yang bisa milih yang terbaik daripada yang baik. Hmm, batu permata ada seratus Bisa milih yang paling bagus. Ada ala aqilul labib. Itu yang paling cerdas itu namanya. Nah kalau antum bedakan batu kali dengan batu permata, ya wah kayak gitu. Lah kalau milih batu kali bodoh. Gitu. Al-aqilul labib, orang yang paling cerdas itu yang bisa memilih yang terbaik daripada yang baik-baik. Nah sekarang juga begitu, silakan. Inti milih ya. Nih gambarannya. Gambarannya sekarang. Tarikoh. Aliran. Pilih yang terbaik. Jadi Agil Labib yang bisa milih khairail khairain. Dipilah-pilah-pilah sampai menjadi dua. Mana yang terbaik antara dua? Begitu. Hmm. Sama dengan cari rezeki yang paling halal. Duduk, yang penting duduk haram. Eh, cari rezeki yang paling halal. Itu al-agilul labib atau bisa membedakan yang paling ringan di antara yang bahaya. Nah, yang paling ringan di antara misal obat. Obat sing paling sing paling pas enak, obat sing paling ringan ya. Ono dom kasur. Ngono itu. Ono paku tutur ono itu ada tong kecil. Si kiai ahwanus syarain ini. Kalaupun memang sudah terpaksa, milih yang paling ri, ringan. Itu orang yang cerdas. Dan, Karena itu Amr bin Al-As beliau berkata apa? Wali Qasum, pemimpin yang dolim, khairun lebih baik min fitnah tadung daripada fitnah yang berkepanjangan. Jangan reformasi dok yang dipikir. Lah kalau memang tidak beres-beres permasalahannya ruwet. Hasan Soeharto di Sadarno loh ya. Daripada ente jatuhkan Soeharto kemudian rebutan terus model begini. Tidak mari-mari lah ini. Kalau model begini. Paham tidak ini? Ini gambaran ini. Faham ya? Akhirnya bukan satu koruptor, koruptor HP. Repot untuk mengatasi masalah. Hmm. kalau kamu tadi itu mau bangun rumah, persiapkan tempat tinggalnya kamu waktu bangun. Jangan kamu bongkar mari baru bangun. Lah kamu tinggal di mana? Kepanasan kehujanan. Umat juga begitu. Jangan gampang-gampang kamu membongkar pemerintahan dulu kalau nggak betul-betul siap. Nanti alasannya ini masih pelajaran bagi kita. Kedawan pelajaran tambah hancur kabeh itu eh? wali khusyum, pemimpin yang dolim itu kadang-kadang lebih bagus loh khairun min fitnatin dadun daripada fitnah yang terus berkepanjangan tidak sampai-sampai dong sama kok orang ambisi semuanya kok ini sama ini bukan nanti berarti ini dijatuhkan yang yang memimpin Umar bin Abdul Aziz bukan bodoh, bodoh, bodoh nih. Mengasanya rebutan semuanya. Nah inilah yang kita eh, yang harus kita pikirkan. Jangan sampai tambah kacau, tambah kalau. Ya. Wa amma man yumayyiz adapun orang yang membedakan bainal khairi wasyar antara yang baik dan yang jelek fakazir banyak sekali. Banyak sekali. Karena itu eh, kita semuanya harus eh, betul-betul eh, memahami yang terbaik. Jangan terprovokasi. Hmm? Jangan terprovokasi. Oh, itu dolim itu. Harus kita jadwalkan. Akhirnya sekarang tambah dolim loh nanti. Ah, tambah dolim. Akhirnya gimana? Kalau dulu misalnya ini gambaran, gambaran, lah, gambaran Gambaran, paham ya? Kalau dulu ah, eh, tidak boleh terlalu bebas, ah, walaupun penampilan yang film-film itu tidak boleh terlalu bebas, TV-TV itu juga dibatasi, nggak boleh channel terlalu banyak, itu masih bagus itu Bagaimana akhlaknya orang Indonesia masih baik. Tapi kalau sekarang kebebasan, terlalu kebebasan sampai kebablasan, semuanya boleh penampilan. Ternyata kita lihat, iya ya, wali khusyum lebih baik daripada fitnah tadum ini. Ya? Kalau dulu tidak ada penampilan waria di televisi, Tidak ada. Penampilan waria di televisi sudah ada. Dan orang jadi waria itu malu. Jadi banci. Kalau sekarang Masya Allah diperlombakan. Kemudian penampilan televisi. Kemudian sampai lawaknya itu loh. Model banji-banjian. Dianggap itu adalah satu hiburan. Satu hal yang lucu. Kemudian saulamanya berkata, nggak apa-apa tujuannya baik. Mencari rezeki yang halal. Cipta nanti. Kenapa? Ya gara-gara orang ambisi nih. Bukan ambisi untuk membenahi, tapi ambisi untuk menggulingkan dan menguasai. Tanggung jawab mereka itu nanti di hari kiamat. Ya kita bukan menyalahkan 100%. Tapi tidak mau membenarkan 100%. Ya hancur ini gara-gara nanti orang juga. Kamu tidak tanggung jawab. Gitu. Nah, orang diprovokasi gitu. Nah, Nah, cuma sebetulnya sama-sama juga harus diadili. Kau ini dolim Kenapa? Kamu sudah melakukan banyak kesalahan kepada rakyat, banyak yang kamu tindas, banyak itu dan ini. Dua-duanya sebetulnya cuma jangan gampang-gampang kamu tadi itu menebar fitnah hanya sekedar untuk tujuan ambisi kamu. Wallah.